Ayat lain Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr lil fuqara'il muhajirin ukhriju min diyarihim wa amwalihim من fadlan min يبتغون wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus الصادقون Baru kemudian ayat berikutnya Allah katakan walladzina tabawwa'ud dara min qablihim wal imana min qablihim dan orang-orang yang mempersiapkan tempat.